Dan terakhir kita telah sampai pada perkara yang keempat, ya, Ar-Rabi'atu As-sabru 'alal al fihi. Sehingga telah selesailah ya. Telah selesailah kita dari pembahasan penyebutan arba' masail allati tadammanatha suratul asr. Ya. Penyebutan empat hal yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Kemudian kita akan uh, masuk kepada dalil dari Al-Quran tentang empat perkara yang telah kita sebutkan. Qala Al-Matin rahimahullah penulis matan berkata dalilu qauluhu ta'ala dan dalil dari empat hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal asr demi masa Innal insana lafi khusrin Sesungguhnya setiap manusia berada di dalam kerugian. Sesungguhnya setiap manusia mengalami al-khusran, kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasau bil haq, dan saling mewasiatkan dengan al-haq dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Mau kita akan baca penjelasan dari syarih rahimahullahu taala tentang ayat ini. Qauluhu wad dalilu perkataan penulis matan wad dalilu ay ala hadhil al maratib al arba yaitu dalil atas empat martabat ini ya. atau bisa dikatakan ala hadhil masail al arba dalil dari empat permasalahan yang telah kita sebutkan apa saja itu ada yang bisa mengulang ada yang bisa menyebutkan apa empat permasalahan yang dimaksud ini Abu Hafsah والثانية نعم Nah, tayyib, ahsan. Jazakallah khairan. Ya. Dalil dari empat permasalahan yaitu al-ilm wal amal bihi wad da'watu ilaihi was sabr 'ala al-adha fihi. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Asr ini. Wal asr. aqsamallahu fi hadhihi surah bil asr. Wal asr, ya. Allah bersumpah di dalam surat ini dengan al asr. Alladhi huwa dahr. Yang mana al asr itu adalah ad-dahr. Masa, ya. Az-zaman wal waqt. Itu makna dari al asr. Dimanakan dengan ad-dahr awiz zaman awil waqt. Waktu masa, zaman. Ya, itulah yang dimaksud dengan al-asr. Dan di sini wawu di sini adalah wawu al-qasam. Ya, wawu al-qasam. Wawu al-qasam itu termasuk huruf apa? Sudah ada pelajaran nahwu kan? Siapa yang ikut pelajaran nahwu? Siapa yang ikut pelajaran nahwu sambil murojaah? Abu nofal ikut? Baru mulai. Belum masuk ini, huruf qasam. Awal-awal ini masuknya. Pembahasan huruf qasam. Huruf jar, nah, baik. Jazakallah khairan ya. Wa huruful qasami. Nanti antum akan dapati dalam matan jurmiyah. Wa huruful qasami. hiyal waw wal ba'u wat ta'u. Ya. Jadi waw di sini adalah harful qasam. Ya. Dan al-asr adalah al-muqsam bihi. Yang disumpahi dengannya. Ya. Al-Muqsam bihi. Ya. Kita akan penjelasan, e, membaca penjelasan dari Asyal e, Fauzan tentang permasalahan kosan. Ya. Permasalahan kosan, ya. sumpah. Qala hafizahullah ta'ala aqsamallahu ta'ala bizzaman zaman wal waqt wa huwa makhluk. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah dengan az-zaman yaitu al-asr wal waqt. Bersumpah dengan waktu, dengan zaman ya. Wa huwa makhluk. Dan zaman itu waktu itu adalah makhluk. Ya. Di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala yuqsimu bima syaa'a minal khalq. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini ya. Jadi Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Wal makhluk la yuksimu illa billah. Adapun makhluk kita hamba-hambanya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama makhluk. Ya. Adapun Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wallahu la yuqsimu illa bisyai'in lahu ahammiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan salah satu dari makhluknya kecuali makhluk yang di sana ada ahamiyah, Terkandung perkara penting di dalamnya. Ya. Terkandung perkara penting di dalamnya dan atau makhluk tersebut adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ayatun min ayatihi subhanahu wa taala. Dan Allah juga bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang di dalamnya terkandung ayatun min ayatillahi jalla fiula. Yang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada makhluk tersebut. Fahadaz zaman fihi ibrah walahu ahammiyah. Dan az-zaman waktu di dalamnya terkandung ibrah ya, dan ahammiyah. Perkara yang penting di dalamnya. Walidzalika aqsamallahu bil asr. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah dengan al-asr, dengan zaman, dengan waktu makhluknya. Bil dan di dalam ayat yang lain Allah juga bersumpah dengan al-lail, malam. Ya. Wal-laili yaghsha. Dan demi malam yang yaghsha, menyelimuti. Begitu juga dalam surat yang lain ya. Allah bersumpah dengan waktu ad-duha, wad-duha. Ya. Nah, bersumpah dengan waktu duha. amal makhluk Ya, adapun makhluk fa innahu la yuqsim illa billah. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Ya. Wala yajuzu lana an nahlif bi ghairillah. Tidak boleh bagi kita untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar." atau asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala faqad kafar. Maka dia telah kafir. atau asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Jadi besar dosanya ketika seorang bersumpah dengan makhluk Allah. Tidak boleh, ya. Yang boleh bagi kita adalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar qala alaihi salatu wassalam man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut barang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala aw liyasmut atau hendaknya diam saja daripada bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala lebih baik diam. Sampai sebagian salaf pernah berkata, "An akuna akdzib ahabbu ilayya min an ahlif bi ghairillah." Berdusta itu lebih mending. Lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? karena dosa bersumpah dengan selain nama Allah lebih besar ya, daripada dosa dusta. Dosa berbohong. Berbohong dosa besar. Berdusta al-kadib dosa besar. Adapun al-halif bi ghairillah bersumpah dengan selain nama Allah dosa syirik. Dan dosa kesyirikan adalah min akbaril kabair. Di antara dosa-dosa yang terbesar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wallahu yuqsimu bima syaa dan Allah bersumpah dengan yang Allah kehendaki. Wala yuqsimu illa bima lahu ahammiyah dan tidaklah Allah bersumpah tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan makhluk ya, yang sekali lagi di dalamnya ada ibrah dan ahamiyah. Ada hal yang penting di dalamnya. Lalu apa ibrahnya? Allah di sini bersumpah dengan al-asr, dengan waktu. Setidaknya di sana ada tiga ibrah ya, yang bisa kita ambil. Di sana ada ibrah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr, dengan waktu. Ibrah yang pertama adalah ta'aqubul laili wan nahar. Pergantian siang dan malam. Ya, pergantian waktu. Waktu berganti silih. Ya, silih berganti siang dan malam dengan penuh keteraturan ya. makanya adalah termasuk ya, perkara yang menakjubkan pergantian siang dan malam ya, dengan sangat teratur ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kemudian ibrah yang kedua hada dalilun ala qudratillah thumma ma yajri fi hadzal waqt minal hawadith wal kawadith wa minal masaib wa minal ni'am wa minal khairat ma yajri fi hadzal waqt hadza minal ibar bahwasanya di dalam waktu ini di dalamnya lah terjadi berbagai macam kejadian berbagai macam kejadian musibah nikmat kebaikan kejelekan semuanya terjadi di dalam waktu siang dan malam. Ibrah yang berikutnya adalah wa kadzalika fa innal laila wan nahar majalun lil amali salih. Dan di dalam siang dan malam inilah kesempatan bagi kita semua untuk beramal soleh. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal soleh kecuali selama malam dan siang ini masih ada Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang khilfatan, ayyata ayyata'aqaban, silih berganti. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfatan, ayyata ayyata'aqaban, silih berganti dengan penuh keteraturan. Kemudian Allah lanjutkan liman arada ayat zakara atau arada syukura. Allah jadikan malam dan siang itu silih berganti bagi barang siapa yang arada ayat zakara Ingin untuk mengingat. Ya. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat hari akhir kelak. Ya. Au arada syukura. Dan bagi barang siapa yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka letak syukur, letak amalan soleh adalah pada pergantian siang malam yang kita lalui. Ya. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini ya, al-qasam wal asr maka di dalam kaidah nahwu yang namanya qasam itu harus diikuti dengan jawabul qasam Jawabul qasam. Jawab, jawaban dari sumpah itu. Ya. Setelah bersumpah, ya, disebutkan harful qasamnya, kemudian al-muqsam bihi, barulah diikuti dengan jawabul qasam. Maka dalam ayat ini jawabul qasamnya adalah innal insana lafi khusrin. Inilah jawabul qasam. Baik. Kita kembali pada penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر wa huwa mahallul hawadith min khairin wa syar. Allah bersumpah di dalam surat ini dengan al-asr. Yang mana al-asr itu adalah ad-dahr, masa. Dan dia masa tersebut adalah tempat terjadinya al-hawadith, berbagai kejadian. Baik kejadian yang baik maupun yang buruk. Faqsamallahu azza wa jalbihi ala anna al-insan maka Allah bersumpah dengan ad-dahar tersebut, dengan masa tersebut, dengan zaman. Ya, jadi bihi di sini domirhaknya kembali ke al-asr, ya, kembalinya ke ad-dahr. Allah bersumpah bahwasanya seluruh manusia fi khusrin merugi illa man ittasafa bihadhihi sifat al-arba kecuali orang-orang yang mau ya, bersifat dengan sifat-sifat dengan empat sifat yang Allah sebutkan ya, di dalam ayat ini seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali yang memiliki sifat dari keempat sifat ini. Yang pertama adalah al-iman. Al-iman. Dan al-iman ini ya, konsekuensinya adalah al-ilm. Konsekuensi dari iman adalah ilmu. Kenapa? Ya. Karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah taala ya al iman itu berkonsekuensi ilmu li'annahu la yumkin al imanu billah illa bil ilm karena la yumkinul ilm, la yumkinul iman billah illa bil ilm. Liannal iman la yakunu illa bil ilm. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Karena iman itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Ini korelasi hubungan antara iman dan ilmu. Iman membutuhkan adanya ilmu. Butuh kepada ilmu. Kenapa? Karena iman tidak bisa terwujud ya, kecuali dengan ilmu, yaitu ma'rifah, pengetahuan tentang Allah, ma'rifatullah, ma'rifah pengetahuan tentang nabinya, tentang rasulnya, dan ma'rifah tentang dinul Islam, ya, tentang agama yang Allah turunkan. Ini korelasi antara iman dan ilmu. Kemudian al-amalus salih. Amal saleh, ya. Yang ini adalah al-amal bil ilm. Beramal dengan ilmu yang telah dimiliki. Wat tawasi bil haq. Mewasiatkan, saling mewasiatkan dengan al-haq. Kebenaran. Wat tawasi bil sabr. Dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, ketika menjelaskan empat hal ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala jihadun nafsi arba'u maratib. Berkata lima imam al Qayyim rahimahullah jihad jihadun nafs jihad terhadap jiwa ini, ya, terhadap nafs ini ada empat tingkatan. Jihad ya, melawan jiwa kita ini ada empat tingkatan. Ihdah yang pertama, ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqqil ladzi la falaha laha la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi. Ini tingkatan jihad pertama. Jihad melawan jiwa kita sendiri. Ya. Ada empat tingkatan. Yang pertama adalah jihad ya, melawan jiwa kita sendiri untuk mau mempelajari al-huda. Untuk mau mempelajari hidayah yang Allah turunkan. Mempelajari ilmu syar'i. Baik dari Alkitab, Al-Quran maupun As-Sunnah sunnah Rasul SAW dan tentunya memahami Alkitab dan sunnah ini dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang lurus, yaitu pemahamannya para sahabat. Ridwanullah ta'ala alaihi majma'in karena mereka lah orang-orang generasi yang paling tahu dan paling paham tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Jadi ini tingkatan jihad yang pertama. Itu mungkin apa? Eh, putranya itu Si yang bawa anak-anak kecil itu mungkin bisa diajak aja. Khawatir kalau di tengah jalan mengganggu lalu lintas. Baik, jazakallah khairan. Jadi tingkatan jihad yang pertama untuk melawan jiwa kita adalah memaksanya dan mengajaknya untuk mau mempelajari ilmu. Wadinil haq dan agama yang hak ini. Allah la falahalaha yang yang mana laha di sini domir kembali ke an-nafs. Ya. di situ la falahalaha domir haknya kembalinya ke an Yang mana tidak ada keberhasilan, kebahagiaan dan kesuksesan bagi jiwa tersebut wala sa'adata wala sa'adata dan juga tidak ada kebahagiaan bagi jiwa tersebut fi ma'ashiha wa ma'adiha di, ke, di kehidupan dunianya dan akhiratnya illa bihi kecuali dengan al-huda tersebut dengan ilmu tersebut dengan agama yang hak tersebut sehingga kita harus memaksa jiwa kita ya. memaksa jiwa kita untuk mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, Habibullah taala li'anna an turidul kasr. Karena tabiat dasar dari jiwa itu, jiwa manusia itu turidul kasr. Inginnya terus ya, inginnya bermalas-malasan. Ini tabiat dasar dari jiwa. Jiwa manusia. Tabiat dasarnya adalah inginnya santai. Inginnya bermalas-malasan. Ini tobiat dasar manusia. Sehingga harus kita lawan jiwa kita. Butuh kita jihad melawan jiwa kita sendiri. Diri kita sendiri. Waturidur turidur Dan pengennya istirahat. Pengennya santai terus ya. Fala buddha ayusabbiraha al-insan. Maka harus seorang manusia itu melawan jiwanya ya, mengekang jiwanya dan mengajak jiwanya, memaksanya untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus dalam hal ini adalah tolabul ilm. Belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Butuh adanya juhud. Butuh adanya usaha dan upaya. Memaksa jiwa kita. Mau berangkat taklim, aduh, capek. Pusing. Pusing apa? Yes, pusing pokoknya. Ya. <laughs> nah, migrain. Nah, banyak alasan. Jiwa pasti akan mencari-cari alasan. Enggak usah berangkat. Kamu capek. Sudah seharian kerja. Capek, butuh istirahat badanmu. Ini bisikan-bisikan jiwa. Harus kita lawan. Baik. Karena apa? Tadi ya, dijelaskan bahwasanya topiat dasar dari jiwa ini memang pengennya roha. Ya, pengennya murtah katanya orang Yaman. Santai. Ya. Leha-leha. Ya. pengennya leha-leha, santai dan bermalas-malasan. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk melawan jiwa kita sendiri ya. Kemudian at tingkatan yang kedua adalah ayu jahidah alal amal bihi ba'da ilmi yaitu menjihati jiwa kita melawan jiwa kita untuk mau beramal dengan ilmu yang telah kita miliki ilmu yang telah kita ketahui dan ini sekali lagi juga bukan perkara yang mudah untuk mau beramal dengan ilmu butuh mujahadah pula butuh kesungguhan butuh upaya memaksa jiwa untuk mau beramal dengan ilmu Kemudian, Al-thalithatu ayyujahidaha ala da'wah ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Singkatan yang ketiga adalah berjihad melawan jiwa kita untuk mau mengajaknya dan memaksanya untuk mendakwahkan ilmu yang telah kita miliki mengajarkannya kepada orang-orang yang belum mengilmuinya kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Ini juga lebih berat lagi. Ya. Ad-da'wah ilal ilm wal amal. Berdakwah kepada manusia untuk ya, berilmu dan beramal. Kemudian tingkatan yang keempat, ayyujahidah alal so alal sabr ala masyaqid da'wah ilallah wa dal khalq Tingkatan yang keempat adalah berjihad melawan jiwa kita untuk mau bersabar. Untuk mau bersabar ala masyakid dakwah. Menanggung beban dakwah. Menanggung segala rintangan dan halangan yang kita jumpai di dalam dakwah Allah. tabaraka wa ta'ala wa adal khalq. Dan juga untuk menanggung ya, berbagai macam gangguan dari makhluk, dari manusia fi sabilid dakwah, di dalam jalan dakwah Allah Gangguan yang bersifat lisan, ya, ucapan, ucapan yang menyakitkan kadang-kadang, menyinggung, ya. atau baik berupa fiil juga, perbuatan. Ya. Para mudarisin, ya, guru-guru yang terlibat dalam kegiatan tarbiyah, belajar mengajar perlu adanya as Berjihad melawan jiwanya, ya, bersabar di dalam melakukan tarbiyah. Ya. Karena mendidik anak-anak itu bukan perkara mudah. Ya. Seringkali kita harus mengelus dada. Ya. Melihat tingkah laku anak-anak. Ya. Diarahkan. Ya. Kadang-kadang sebagian anak-anak ya, tidak mudah diarahkan. Ya. Nah, butuh adanya kesabaran dari kita. Nah, kesabaran. Wa yatahammal dzalika kullahu lillah dan menanggung beban semua beban itu lillah. Semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap jannahnya, mengharap ajar pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idastakmala istakmala hadhihi al-maratib al-arba' jika seorang hamba mampu menyempurnakan empat tingkatan ini, empat martabat ini di dalam jihad melawan jiwanya, martabat yang pertama al-il, mengajak jiwanya untuk mau menuntut ilmu, yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendawahkannya dan yang keempat bersabar menanggung segala rintangan dan halangan di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkannya, di dalam berdakwah. Ya, jika seorang hamba mampu ya, menyempurnakan empat tingkatan ini sara minar rabbaniyin maka dia akan menjadi rabbaniyin ya, tergolong ya, ke dalam ar-rabbaniyin ya. fa nasallallahu taala ayaj'alana jami'an minar rabbaniyin mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam wa